malam hari ini kita mengkaji tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang lalu sampai di mana kita sirahnya? Ada yang ingat? <clears throat> sampai perang Bani Nadir, Ghazwah Bani Nadir ya. Jadi yang lalu diceritakan kejadian antara perang Uhud sampai perang Ahzab yaitu ada beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Islamiyah. Di antaranya kejadian yang terjadi di Ar-Raji' yaitu para penghafal Quran dibunuh. Kemudian juga tragedi Sumur Maunah para penghafal Quran juga dibunuh yang mereka dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an atas permintaan penduduk daerah tersebut. Dan yang terakhir tentang Ghazwah Bani Nadir, yaitu perang Bani Nadir yang mana saat itu orang-orang Yahudi dari suku Bani Nadir berkhianat. <clears throat> mereka hendak mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka membuat makar hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengerahkan pasukan dari Madinah untuk menyerbu mereka. Karena memang mereka tidak layak lagi kumpul manusia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yahudi ini nanti kita tahu ya ketika perang Ahzab seperti apa. Hari-hari ini dan baru saja selesai konferensi dunia internasional tentang Al-Quds. Mereka kumpul di Istanbul di Turki membahas tentang Masjidil Aqsa, tentang permasalahan Palestina. Dan subhanallah semua agama menyatakan bahwa Yahudi adalah musibah. Yahudi Zionisme internasional itu adalah musibah dan harus dibasmi. Yang mengatakan ini bukan hanya umat Islam saja Nasrani juga mengatakan gitu Bahkan dalam konferensi itu Islam dan Nasrani Mau bersatu Dengan tujuan untuk merebut Al-Quds dari tangan Yahudi Karena Yahudi ini musibah Zionisme ini musibah Yang ngerusak, yang ngacau dan yang lain-lainnya Dan kita tidak kaget Kalau kita membaca Quran Tentang siapa Yahudi itu Nanti juga ketika perang Ahzab kita akan tahu siapa Yahudi itu. Sampai Nabi Isa memberi gelar mereka dengan gelar yang yang sudah eh, menunjukkan betapa mereka sulit diharapkan baiknya. <clears throat> Jadi perang Bani Nadir Rasulullah mengerahkan pasukan Madinah untuk ke mereka. Ternyata mereka yang mula-mula mau nyerah lalu dibohongi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Jangan nyerah, kami siap bantu kamu maksimal. Akhirnya Yahudi terprovokasi oleh Abdullah bin Ubay ini nggak jadi menyerah, bahkan nantang kaum muslimin perang. Maka tantangan ini tidak di, tidak ditolak, langsung Rasulullah takbir, sahabat takbir berangkat. Dan memang terjadi pertempuran yang cukup sengit. Waktu itu Allah menghalalkan kaum muslimin untuk menebang pohon-pohon membakarnya karena dijadikan sebagai benteng oleh Yahudi Kemudian setelah pengepungan 6 atau 15 malam Barulah mereka menyerah Mereka menyerah Dan Rasulullah SAW mengizinkan kepada mereka Untuk mengambil semua hartanya Diberi waktu sudah diambil semua hartanya silakan. Akhirnya mereka mengambil semua hartanya, diambil bawa pergi. Pokoknya bukan senjata. Sampai kusen-kusen rumah, pintu-pintu dibawa pergi oleh mereka. Karena mereka sangat kedunian. Memang yang mereka cari adalah dunia. Dan itu diabadikan oleh Allah panjang lebar di surat Al-Hasyr tentang perang Bani Nadir. Setelah perang Bani Nadir ini ada beberapa peperangan lagi. Saya sebutkan yang besar-besar aja. Yaitu ada perang namanya Ghazwatul Ahzab, perang Ahzab. Dan perang Ahzab ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran sehingga menjadi nama satu surat, surat Al-Ahzab. Yang artinya golongan-golongan. Al-Ahzab jamak daripada hizib. Hizib itu golongan. Ahzab golongan-golongan. Karena orang-orang kafir bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin. Al-Ahzab. Perang ini juga diberi nama dengan Perang Khandaq. Karena dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat usulan dari sahabat Salman Al-Farisi untuk membuat khandaq, membuat marit. Dan peperangan ini jaraknya agak jauh dari perang Bani Nadir. Kalau Ghazwah Bani Nadir itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Rabiul Awal 4 Hijriah. Setelah selesai perang Bani Nadir ini, kalau istilah sekarang Islam di atas angin. Islam di atas angin, tidak ada yang berani ganggu Islam. Benar-benar tampak kemuliaan Islam, tenang. Suasana sudah tenang, tidak ada yang ganggu. Ketika suasana tenang tidak ada yang ganggu, maka Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin punya kesempatan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Jadi dakwahnya tidak bisa menyebar kalau nggak ada ketenangan. Ini mumpung suasana tenang, damai, dakwah, menyebarkan dakwah kemana-mana. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha memperbaiki keadaan kaum muslimin, diperbaiki, diatur semuanya, karena keadaan tenang. Subhanallah. Ini berjalan sampai satu tahun setengah sehingga pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, satu tahun setengah setelah perang Bani Nadir, Yahudi itu tidak pernah senang kalau kaum muslimin itu hidup tenang dan damai. Subhanallah. Jadi Yahudi itu tidak pernah merasa tenang kalau melihat kaum muslimin hidup damai, hidup sejahtera, tidak tenang Yahudi itu. Sakit hati. Sampai-sampai disebutkan di sini yang namanya Yahudi, ya Yahudi. Disebutkan oleh penulis kitab ini Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala, "Walakin tilka hiyal yahud alladziina sammahum al-Masih alaihi salam hayyat auladul abai." Tapi itulah yang namanya Yahudi. Sekali Yahudi ya tetap Yahudi yang mereka diberi gelar oleh Nabi Isa putra Maryam alaihi salam Isa al-Masih sebagai Hayat Auladul Abai. Yahudi itu adalah ular, anak ular. Yang memberi gelar Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu merasakan sendiri kejahatan Yahudi, makar Yahudi Nabi Isa. Kalau orang Nasrani menyebut Yesus, merasakan Betapa diganggu Nabi Isa oleh Yahudi luar biasa. Sampai puncaknya Yahudi hendak membunuh Nabi Isa. Yahudi itu keterlaluan. Nabi Isa dituduh sebagai waladuz zina, anak zina. Ibunya Nabi Isa, perawan suci. Ibunda Maryam dituduh sebagai pelacur. Subhanallah, Yahudi luar biasa. Sampai puncaknya Nabi Isa mau dibunuh, mau dibunuh. Kemudian ternyata Nabi Isa oleh Allah diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Jadi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan itulah yang dibunuh oleh Yahudi. Dikira Nabi Isa lalu disalib, ya. lalu dikristuskan, dikristuskan. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, nanti akhir zaman turun. Jadi Yahudi luar biasa. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi kita jangan kaget ya. Musibah dunia sekarang ini ada di tangan Yahudi. Semua bangsa merasakan kejahatan Yahudi. Mereka bangsa yang sangat rasialis, paling rasialis. Mereka itu kepingin berada di paling atas. Tidak ada yang boleh sama dengan dia, apalagi lebih tinggi dari dia. Sampai mereka mengatakan nahnu abna Allah Wahibau, Kami adalah putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Orang-orang Yahudi. <clears throat> Kemudian <clears throat> Yahudi setelah kejadian perang Bani Nadir kan mereka diusir. Sebagian tinggal di Khaybar, masih tetap di Jazirah Arabia di dekat Madinah, sebagian tinggal di negeri Syam jauh. Mula-mula mereka diberi kesempatan silakan di negeri di Khaybar fadl. Yang penting jangan ganggu Madinah, jangan ngerusak, jangan ngacau. Tapi tetap nggak tenang. Orang Islam damai, sejahtera, nggak tenang, sakit hati, marah. Mereka pikir bagaimana menghancurkan Islam wal muslimin. Bagaimana membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memberantas dakwah Islamiah. Terus mikir gitu Yahudi itu. Ya dipikir seperti itu. Sampai akhirnya mereka membuat muamarat muamarat, konspirasi, membuat persekongkolan. Dan mereka bergerak di bawah di balik tabir. Di balik tabir. Kalau istilah sekarang apa? Gerakan bawah tanah. Ya, kayak cacing. Gerakan bawah tanah. Ini bahaya gerakan bawah tanah ini. Gerakan bawah tanah. Selalu cari kesempatan. Dan mereka berusaha mengumpulkan kopilah-kopilah suku-suku Arab sebanyak-banyaknya diprovokasi untuk nyerang Madinah. Subhanallah. Akhirnya bergerak 20 tokoh pemuka Yahudi. 20 orang. 20 orang ini bergerak <clears throat> menghubungi orang-orang kafir Quraisy, dihubungi. Mereka diprovokasi. Ayo, kita serang Madinah. Murah-murah orang Quraisy sudah takut semuanya. Islam sudah luar biasa. Islam di atas angin sekarang. Tapi diprovokasi oleh Yahudi. Ayo kita serang Madinah. Kita bersatu padu menyerang Madinah. Ternyata orang-orang Quraisy nyambut. Bahkan Yahudi memberi jaminan kita pasti menang. Islam pasti kalah. Muhammad pasti dibasmi, dibantai. Kemudian datang kepada suku Ghatfan Suku Hotfan semuanya nerima. Sampai terkumpul sekian ribu orang dan telah diatur sedemikian rapi apa namanya program yang hendak mereka laksanakan dan diharapkan seluruhnya ini nanti berangkat ke Madinah dan ketemu di Madinah dalam satu waktu. Diatur demikian rupa. Jumlahnya mereka, jumlahnya berapa ahzab ini? <clears throat> Nanti kita akan lihat jumlah mereka tidak tanggung-tanggung, 10 ribu ribu pasukan. Jadi ini diprovokasi, provokasi, provokasi, provokasi diatur, berangkat semuanya, nanti ketemu hari apa di Madinah. Dan mereka ketemu pada satu waktu itu dan mereka hendak menyerbu Madinah langsung. Kalau Madinah disikat langsung habis. Tapi nanti Allah yang ngatur wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas makar. Kita lihat di sini ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari potongan kejadian ini. Pertama-tama tadi, dakwah ini tidak akan pernah bisa berjalan lancar kalau suasana itu tidak tidak tenang, nggak kondusif. nggak bisa dakwah jalan lancar. Kalau suasana itu ribut terus nggak bisa dakwah. Dan subhanallah, Yahudi itu pandai. Yahudi itu pandai memberi PR kepada kaum muslimin, dikasih PR terus. Muslimin ini dibuat untuk supaya tidak menyebarkan dakwah Islamiyah, tidak memungkinkan menyebarkan dakwah, tidak bisa melebarkan sayap. Dikasih PR terus. Disuruh sama kaum muslimin ini apa? Tukaran. Berkelahi sama kaum muslimin kasih PR terus. Jadi kita harus menyadari hati-hati tipu, tipu daya Yahudi. Kadang kita tidak tahu, tidak merasakan. Tapi sudah masuk ke dalam tubuh-tubuh kaum muslimin. Dibuat mereka supaya satu sama lain bermusuhan, saling benci, saling menyerang. Ini kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan di antara solusi yang terbaik, seandainya ada kesalahpahaman di antara kaum muslimin, ada khilafiyah, ini penting. Antara kelompok satu dengan kelompok lain ada khilafiyah. Yang perlu kita tanyakan cuma satu aja. Letak perbedaan yang prinsip di mana? Itu aja. Kalau ada kelompok ini dengan kelompok ini ribut, tanyakan aja. Letak perbedaan yang prinsip di mana? Ya. Gak bisa nunjukkan dia. Ternyata bedanya beda dalam masalah-masalah yang bukan prinsip, masalah cabang-cabang, masalah ijtihad, masalah pemikiran yang berbeda, ya bukan prinsip. Kita harus bergandengan tangan, bukan prinsip. Ini penting. Jangan mau kita diadu domba. Kita dibuat lemah dengan tukaran terus ribut, ini serang sana, ini nggak bisa kerja. Makanya Rasulullah ketika ada waktu luang, waktu santai, nggak ada musuh, kerja, dakwah terus. Tapi begitu dikasih PR, ribut sendiri nanti, ribut sana, ribut sini. Apalagi naudzubillah kalau ada saling kelompok dengan kelompok, saling iri, saling dengki. Naudzubillah. Apalagi yang mungkin sudah sering saya katakan ya, kalau sudah diterapkan manajemen manajemen konflik, apalagi bisnis konflik. Yayasan organisasi dibuat untuk mencari uang, mata pencaharian. Akhirnya mereka membuat Islam sama dengan bisnis. Yang dipakai cara-cara orang bisnis. Kalau saya tidak mematikan bisnis mereka, mereka akan matikan bisnis saya. Supaya bisnis saya laku, bisnis mereka harus saya hancurkan dulu supaya laku. Nah, ini banyak gini, banyak. Dia angkat-angkat dulu terus dijatuhkan. ya. Subhanallah. Ini Yahudi, Yahudi. Insya Allah yang namanya ahli sunnah wal jamaah yang di dalamnya kelihatannya banyak-banyak beda dan itu kalau kita mau jujur, kita mau tanya, mana sih beda yang prinsip itu? Tidak ketemu. Lebih banyak beda-beda dalam masalah furu'iyah, cabang-cabang. Memang kalau ahli sunnah dengan yang selain ahli sunnah memang bedanya prinsip ya. Tapi kalau sesama ahli sunnah wal jamaah, bedanya bukan masalah yang prinsip. Contoh paling gampang. Organisasi terbesar di Indonesia, NU NO dengan Muhammadiyah. Coba cari letak beda yang prinsip di mana. Coba cari ketemu enggak? Ya, Pak ini belum tanya PR ini. Coba sekarang dicari letak beda yang prinsip di mana. Ujung-ujungnya enggak ada yang prinsip. Ada pun paling sangat minim. Lebih banyak ketemunya daripada bedanya. Ini penting sekali. Jadi kalau soalnya umat Islam kalau tukaran terus, saling serang terus, apalagi saingan, diterapkan manajemen nggak bisa dakwah di jalan. Yang kasihan tuh umat, umat ini korban, umat ini bingung nanti. Umat ini bingung. Nah ini ulamanya tukaran sendiri. Ini nyerang sini, nyerang sana, ini jatuhkan sini, ini jatuhkan sana. Akhirnya orang menilai sama-sama jeleknya. Ini menurut ini jelek, itu menurut ini jelek. Semuanya berarti sama-sama jeleknya. Nah, untuk bila. Di sinilah sebagian ulama mengatakan di antara solusi yang terbaik ya tadi itu ya menancangkan yang prinsip, kemudian juga tasgiat nufus masing-masing kita membersihkan diri daripada kotoran-kotorannya. Karena kalau jiwa masih kotor, dakwah dimasuki oleh jiwa-jiwa yang kotor, maka dakwah menjadi kotor. Sehingga perlu jiwa-jiwa yang bersih, tasgiat nufus yang terjun dalam dakwah. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan banyak masalah-masalah di medan dakwah. Kemudian di antara kandungan kisah yang bisa kita ambil di sini yaitu tentang siapa itu Yahudi. Jangan pernah kita melupakan makar Yahudi yang para nabi telah mengklaim mereka, termasuk Nabi Isa yang mengatakan Yahudi adalah ular putra, ular anak daripada ular. Kemudian di antara kandungan kisah ini pula bahwa Yahudi selalu mengadakan konspirasi, persekongkolan, muamarah Bagaimana caranya supaya seluruh orang kafir diajak bersatu untuk menghantam kaum muslimin. Dan subhanallah, orang kafir itu mau bersatu di antara mereka demi untuk menyerang kaum muslimin. Tafarraqa syamluhum illa alaina fasirna kal farisati lil kilab. Mereka bercerai-berai, tapi kalau untuk menghadapi Islam mereka mau bersatu. Yang penting Islam dihancurkan. Apalagi sekarang ini dianggap Islam ini membahayakan. Orang-orang kafir semuanya terkumpul dalam kelompok kapitalis sekarang ini. Dan musuh mereka yang paling berat adalah Islam. Tapi alhamdulillah Islam masih punya orang Islam masih punya senjata yang paling kuat. Kaum kapitalis itu punya senjata lengkap, nuklir semuanya punya, teknologi. Islam nggak punya. Tapi Islam punya yang lebih hebat dari itu. Islam punya semangat bela agama. Semangat bela agama. Orang Islam walaupun nggak punya nuklir, nggak punya apa-apa, tapi ada semangat bela agama. Bahkan rela mengorbankan segala galanya demi bela agama. Hartanya demi agama. Ini hebat. Cuma perlu ditambah satu lagi di Islam itu. Akhlakul karimah. Ini yang kita sekarang kurang. Semangat bela agama bagus, cuma akhlakul karimah ini yang kurang. Sehingga kadang banyak orang kurang simpati dengan kaum muslimin karena kurangnya akhlakul karimah. Ini senjata yang luar biasa. Insya Allah kaum kapitalis kalah dengan dakwah akhlakul karimah ini. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah dari sini kita lihat bahwa orang kafir itu juga berjihad. Orang kafir itu usaha, payah, capek demi membela kekafiran mereka, demi membasmi Islam. Bagaimana dengan orang Islam? Masa kita nggak mau payah, nggak mau capek membela kebenaran? Mereka kalau sakit ya sakit dunia, sakit akhirat. Kalau orang Islam membela kebenaran sakit, maka mengampuni dosa-dosanya, melebur dosa-dosanya. intaku Intakunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Coba di sini kita lihat 20 tokoh Yahudi berangkat bisa ngumpulkan sepuluh ribu orang. Dua puluh. Sebenarnya dakwah ini tidak perlu orang banyak untuk menggerakkan. Cukup beberapa gelintir orang yang punya jiwa kuat, yang bisa memotivasi dan punya ilmu memadai, berangkat jadi dakwah ini. Yahudi 20 orang bisa mengumpulkan 10 ribu orang. Sebenarnya solusi itu insya Allah, insya Allah ada. Tinggal kita mau enggak bekerja sama. Tiap-tiap negara misalnya ada 20 orang saja. Tiap-tiap negara ada 20 orang yang punya ilmu, yang benar-benar ikhlas dalam dakwah, yang punya jiwa kuat, yang bisa mempengaruhi manusia, ya, diajak kembali kepada Islam yang benar, dakwah siang malam semuanya, tiap-tiap negara, 20 orang, 20 orang. Sudah Masya Allah Dunia menjadi negara Islam. Keamanan di mana-mana. Kemudian setelah itu Ma'asyurul muslimin jamaah salat maghrib Rahimahumullah setelah mereka mengadakan muamarah konspirasi atau persekongkolan ini ternyata sampai pula berita ini kepada Rasulullah SAW dan sampai pula pergerakan mereka menuju Madinah kepada Rasulullah SAW langsung Rasulullah mengumpulkan sahabat dikumpulkan sahabat musyawarah jadi Islam ini agama musyawarah Bahkan di Quran ada satu ayat yang merupakan kaidah dalam musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah. Rasulullah kumpulkan para sahabat. Ayo bagaimana ini? Kaum kafir bergerak dengan pasukan yang sangat banyak. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa usulan. Kemudian ada usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala Ya Rasulullah, kami dulu di negeri Persia biasa menghadapi pasukan seperti ini dengan membuat kondak, membuat parit. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita membuat kondak, membuat parit ini? Akhirnya semua sahabat setuju dan Rasulullah SAW setuju. Jadi sahabat Salman ini dari Persia. Tapi karena Islam dengan ikhlas, bahkan sahabat Salman ini mencari Islam. Mempelajari semua agama Yahudi, Nasrani tidak puas. Ketika belajar Islam, dia puas dan masuk Islam. Kita perlu mempelajari baca buku-buku tentang sejarah Islamnya Salman Al-Farisi, pencarian kebenaran sampai ketemu. Ketemu Islam yang benar. Sahabat Salman dari Persia, bukan orang Arab, tapi derajatnya sangat tinggi. Islam ini bukan agama rasialis. Kalau ada orang mengajarkan ajaran rasialis, itu bukan ajaran Islam. Di dalam Islam manusia itu sama. Silakan buka Al-Qur'an, dan Al-Quran tidak bisa dibantah oleh apapun. Surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dakarin wa unta. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lita'arafu. Inna akramakum. Indallahi atqakum. Hai manusia. Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian berkembang biak menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Bukan saling membanggakan, saling mengenal. Kulit hitam, kulit putih, kulit merah. Bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Cina, Eropa. Semuanya saling mengenal. Inna akromakum indallahi atqakum. Ini kita pegang. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Ini kita bicara di sisi Allah. Kalau di sisi manusia, yang paling mulia siapa? Yang paling mulia siapa? Siapa? Siapa? Ini Yang paling mulia yang banyak uangnya Ya, keturunannya Bangsawan tidak punya uang ya hina Ya Orang hina, keturunan hina tapi punya uang yang mulia. Kalau tidak manusia ini, uang ukurannya. Inna akromakum, indan nasi agenakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi manusia adalah yang paling kaya di antara kamu. Bukan al-hujurat gitu ya. Bukan itu. Yang paling mulia yang paling punya harta. Sehingga sahabat mengatakan orang kaya itu kalau ngomong didengar. Kalau ngelamar anaknya orang diterima, tidak ada yang nolak. Kalau dia memberi rekomendasi, surat sakti langsung dikabulkan karena kaya. Kalau orang miskin kalau ngomong nggak ada yang mau dengar, miskin. Kalau ngelamar anaknya orang ditolak. Kalau memberi rekomendasi, ya nggak ada yang mau terima. Siapa ini? Kaya. Tapi di sisi Allah adalah takwa. Ini agama Islam, bukan rasialis Islam itu. Kita buka Quran, di Quran diseru adalah ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Hai manusia, hai orang-orang beriman sama. Manusia sama, orang beriman sama. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fakhra li ala a'jamiyyin wa fi riwayah li aswad ala ahmar illa bit taqwa kullukum min adam wa adam min turab tidak ada kebanggaan antara orang Arab dengan selain Arab. Dengan orang ajam. Ajam itu selain Arab. Tidak pula antara kulit hitam dengan kulit merah. Kulit merah ini artinya Persi. Semuanya sama. Arab selain Arab, Persi semuanya sama. Kamu semua dari tanah, kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Yang membedakan hanya takwa. Yahudi itu rasialis. Kalau selain Yahudi itu namanya goyim menurut mereka ya. Selain Yahudi namanya goyim, bangsa goyim, bangsa selain Yahudi. Islam tidak ada. Islam itu sama semuanya. Salman Al-Farisi dari Persia, bukan orang Arab. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Salmanu minna ahlul bait. Salman adalah ahlul bait kita, keluarga kita. Karena takwa Masya Allah luar biasa. Termasuk ini usul-usulannya diterima untuk membuat kondak, membuat parit. Jadi Islam bukan agama rasialis. Akhirnya waktu itu mulai pembangunan parit dan alhamdulillah Madinah sangat membantu sehingga membuat paritnya tidak terlalu banyak. Karena kalau membangun parit di Madinah ya repot ya. Tapi ternyata Madinah dibantu. Di Madinah itu banyak daerah al harrah Harat itu dikelilingi oleh batu-batu hitam yang tajam yang tidak bisa dilewati oleh onta atau kuda. Jadi Madinah dikelilingi daerah namanya Harat, batu-batu hitam. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Madinah, ya silakan dilihat pinggir kanan, kiri jalan. Itu banyak batu-batu hitam. Itu namanya Harat, hitam yang tajam dan panas. Yang mana kalau dilewati onta, kuda nggak mampu, sakit kakinya, nggak bisa. Itu dari mana-mana, dari timur, dari barat, kemudian juga dari selatan, sehingga yang mungkin dimasuki oleh kuda atau onta oleh pasukan hanya dari utara. Yang mana utara itu jaraknya sekitar beberapa mil saja. Lalu Rasulullah SAW menggali parit yang ada di sebelah utara ini, sehingga nanti galiannya nyambung ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Jadi gali paritnya nggak terlalu jauh, beberapa mil saja, atau sekitar satu mil. Satu mil berapa kilo? Satu kilo setengah ya, kurang lebih. Cuma satu kilo setengah, bikin parit galian yang dalam. Dan waktu itu bagi tugas, dibagi tugas, yang mana saat itu yang kerja bangun parit sekitar seribu sahabat Rasulullah SAW. Bangun parit. Ini dalam keadaan musim dingin, tidak ada makanan. Subhanallah. Jadi sahabat ini kerja betul. Musim dingin tidak ada makanan. Yang mana Madinah kalau sudah musim dingin itu sampai 5 derajat Celcius. Ya, sampai sekarang pecah-pecah. Pecah-pecah-pecah ini pecah-pecah. Dan dulu tidak ada vaselin. Ya, sahabat apalagi tidak ada makanan, perut kosong, tambah dingin. Tambah dingin sekali. Dan dibagi tugas tiap-tiap 10 orang laki-laki menggali 40 dirok, 40 hastang. Dan subhanallah Rasulullah Muhammad SAW terjun langsung. Rasulullah tidak mentang-mentang beliau mandor nyuruh orang, tidak. Beliau terjun langsung, kerja langsung. Rasulullah Muhammad SAW. Dan untuk supaya tidak terlalu capek, maka mereka saling mengumandangkan syair. Kalau sekarang ini istilahnya anasyid, saling saut-sautan. Ini mengumandangkan beberapa bait puisi yang sana jawab. Ini mengumandangkan lagi yang sana jawab. Sahabat mengumandangkan Rasulullah jawab. Rasulullah mengumandangkan sahabat jawab. Tujuannya adalah memotivasi, tambah semangat. Di antara anasid yang mereka katakan saat itu, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka sayangilah orang-orang ansar dan muhajirin. Jawab jawaban. Jadi anasid tujuannya untuk membangkitkan semangat, motivasi. Mereka nah, capek. Dan mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi mereka tetap jalan terus walaupun sulit. Apalagi Rasulullah terjun langsung. Mereka semakin termotivasi untuk bangun parit. Karena tidak mentang-mentang dibiarkan begitu saja. Dan waktu itu hanya ada satu wadah, satu tangan ini satu kaf, satu wadah tangan daripada gandum untuk seribu orang. Untuk masak pun tidak ada. Yang ada hanya minyak yang sudah luar sah. Minyak sudah basi. Nah terpaksa dimasak juga. Sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap. Dan terpaksa mereka makan. Untuk ditelan pun sulit. Rasanya tidak bisa masuk ditelan. Tapi terpaksa demi untuk tidak nggak mati lapar. Dilakukan bangun parit. Macul-macul. Dingin, lapar. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nggak ada makan ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Ngaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mereka menunjukkan, "Ya Rasulullah, ini sudah saya ganjal dengan batu satu ya Rasulullah." Ada batu jadi ganjal. Ya Rasulullah. Rasulullah itu paling enggak senang kalau ada orang enggak sabar. Rasulullah kalau melihat sahabatnya enggak sabar. Bukan Rasulullah maka, aduh kasihan kamu ya. Enggak. Rasul dimotivasi. Kamu ini gini aja enggak sabar. Dimotivasi supaya sabar. Di sini Rasulullah menunjukkan kalau kamu baru mengganjal perutmu dengan satu batu, ini loh kamu lihat. Dua batu mengganjal perut saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala Jadi kalau kamu baru satu batu di perutmu, saya sudah dua batu. Saya lebih lapar dari kamu. Yang sabar. Subhanallah, motivasi. Rasulullah paling tidak senang kalau ada sahabatnya mengadu tidak sabar. Dan Rasulullah tidak serta-merta melembek, enggak ada yang sabar. Harus tegar orang laki. Termasuk seperti ketika sahabat Khabbab bin Al-Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika periode Mekah. Sahabat Khabbab dibakar, dipanggang punggungnya. Sampai yang mematikan api itu cairan-cairan punggungnya. Dan sahabat Umar melihat sendiri bekas bakaran di punggung sahabat Khabbab. Dapat apa nggak kuat, datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tadaulana, ala tastansiruna ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah, mintalah tolong untuk kami ya Rasulullah." Enggak sabar. Rasulullah bukan berarti, aduh kasihan kamu ya, enggak. Kamu ah, ini belum ada apa-apanya. Umat-umat terdahulu ada yang dibawa datang, digeraji jadi dua, terbelah jadi dua tubuhnya, tapi tetap istiqomah bela agama Allah. Orang-orang zaman dulu ada disisir dengan sisir dari besi kulitnya, terkelupas, kelihatan dagingnya, kelihatan tulangnya, tapi tetap istiqomah. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amra hatta yasir yasira raqib min Sun'a ila Hadramut la yakhafu illallah wa dhifa ala ghanamih walakinnakum tastajilun." Rasul motivasi demi Allah Islam pasti menang. Islam menyebar kemana-mana dan keamanan di mana-mana. tak tastajilun. Akan tapi kamu terburu-buru. Jangan keburu-buru, yang sabar, yang sabar. Subhanallah. Jadi sudah lapar ya, mereka mengganjal perutnya dengan satu batu, ternyata Rasulullah sudah mengganjal perutnya dengan dua batu. Sudah mau apa lagi? Kalah sudah mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ketika perang Ahzab ini ada mukjizat-mukjizat ayat-ayat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya sebuah kisah menarik waktu itu sahabat Jabir radhiyallahu taala melihat Rasulullah sudah sangat lapar sahabat Jabir tidak tega lalu sahabat Jabir datang kepada istrinya untuk disuruh masak untuk beri makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Jabir punya kendaraan disembelih, dimasak untuk beri makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kendaraannya disembelih, apa namanya bahimah, hewannya disembelih, kemudian gandum dimasak beberapa sok, satu sok, dua kilo, dua kilo setengah. Setelah masak, lalu sahabat Jabir ini sembunyi-sembunyi Kata, Ketika itu Rasulullah dengan beberapa sahabat. Rasulullah divisi ya Rasulullah. Fandol ke rumah ya Rasulullah. Di, di tempat saya ada makanan. Sembunyi-sembunyi. Supaya yang lainnya tidak tahu. Yang penting pokok Rasulullah makan. Dan ternyata Rasulullah tidak seperti kita. Kalau kita ya Alhamdulillah. Yokulai. Iya, Teknoai. Jangan ada yang tahu. Supaya kita dapat banyak. Rasul tidak seperti kita. Rasulullah tidak mau. Saya makan, sahabat saya lapar, saya tidak mau. Ayo, ya ahlal khandak, fadlu. Hai orang-orang khandak, fadl, fadl, makan semuanya. Jumlahnya berapa? Seribu orang. Sahabat Jabir dan istrinya ini takut luar biasa. Ya apa ini seribu orang ini? Seribu orang, kasih makan apa? Tapi terjadilah mukjizat yang luar biasa. Akhirnya ternyata mereka semuanya makan, mereka semuanya kenyang dan makanan masih utuh semuanya. Subhanallah. Inilah mukjizat. Sehingga termotivasi, tambah mantap, tambah yakin, tambah istiqomah. Ini di antara fadilahnya mukjizat. Subhanallah Rasulullah Muhammad SAW inilah pemimpin. Jadi tidak mau dia merasakan senang rakyat susah tidak mau. Kalau senang senang bersama, kalau susah susah bersama. Bahkan kalau bisa kalau senang rakyatnya senang dulu. Kalau susah pemimpinnya susah, dahulu. Masya Allah pemimpin yang adil ahli surga. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Kemudian setelah itu saudara dari seorang sahabat yaitu sahabat An-Nu'man bin Bashir ada saudara perempuannya itu datang membawa segepok kurma untuk ayahnya dan untuk pamannya. Tujuannya untuk ayah dan untuk pamannya saja. Kemudian kurma itu oleh Rasulullah ditaruh di atas baju dan digoyang-goyang oleh Rasulullah sallallahu Lalu Rasulullah berdoa dan dipanggil, "Hai hey, ahli Khandaq, fadhol silakan makan kurma semuanya." Nah, ini takut ini. Kurma cuma berapa kilo saja. Dan ternyata subhanallah semuanya makan. Dan ternyata kurma masih ada, masih jatuh dari kain itu. Ini mukjizat lagi. Mukjizat. Tujuannya mukjizat adalah untuk menguatkan jiwa, menambah semangat. Dia istiqomah, orang tambah semangat, tambah istiqomah, tambah yakin. Setelah Rasulullah telah meninggal, mujizat tidak ada, tapi masih ada karomah, karomatul aulia. Ini ada keramatnya para wali. Keramat itu ada. Dan termasuk ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa nu'minu bi karomatil aulia. Kami iman dengan keramatnya para wali. Wali, orang yang beriman dan bertakwa. Ada kalanya kejadian besar Tujuannya untuk menjadikan dia tambah istiqomah, tambah yakin, tambah mantap dan supaya orang juga tambah yakin, tambah mantap. Tapi keramat bukan sulapan ya. Keramat itu kejadian luar biasa yang terus tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kalau disuruh ulang lagi nggak bisa, bukan mainan. Jadi bukan tiba-tiba lampunya gini kan ya. Belakang ngundang orang di stadion. Ini loh saya keramat. Wah, bukan keramat itu. Itu dari jin. Jadi keramat tiba-tiba, sekonyong-konyong. Disuruh ulang lagi nggak bisa. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ada pula kejadian yang luar biasa yang sangat menarik. Sahabat Jabir dan teman-temannya waktu gali parit tiba-tiba mendapatkan tanah yang sangat keras, nggak bisa dicangkul tanah itu sangat keras. Lalu Rasulullah setelah mengetahuinya, Rasulullah datang dan langsung Rasulullah memukulnya dengan cangkul. Bil dengan cangkul dipukul Rasulullah langsung jadi pasir yang lembut. Subhanallah. Ini dalam keadaan lapar, dingin. Jadi Rasulullah orang yang Allah, yang oleh Allah diberi kekuatan luar biasa. Dipukul, sekali pukul jadi pasir yang lembut. Kemudian setelah itu ada lagi sahabat al barok dan teman-temannya ketika menggali parit mendapatkan ada batu yang besar, batu besar keras ganggu, tidak bisa digali. Ada batu besar dan keras. Lalu setelah mengetahui ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan langsung Rasulullah bawa cangkul nama cangkul ya Rasulullah mengucapkan bismillah pukul sekali pukul mengeluarkan sinar gitu ya sambil Rasulullah mengatakan Allahu akbar u'titu mafatihasy hasham, wa inni la anduru ila qusurihal hamra as-sa'ah Bismillah, das memancar cahaya. Langsung Rasul mengatakan, Allah Maha Besar. Sungguh telah diberikan kepadaku perbendaharaan, perbendaharaan negeri Syam. Dan aku saat ini telah melihat istana-istananya. Jadi Rasulullah mengatakan, negeri Syam bakal kita kuasai. Negeri Syam telah di tangan kita. Ini batunya cuil satu. Masih belum hancur. Lalu dipukul yang kedua kalinya sambil Rasulullah mengatakan kita bakal menguasai Persia. Persia telah di tangan kita. Dipukul yang ketiga kalinya kita pasti menguasai negeri Yaman. Yaman sekarang ada di tangan kita dan batunya hancur dengan tiga kali pukulan. Ma'asyiral muslimin, inilah jiwa yang kuat. Kita lihat sekarang dalam keadaan apa Rasulullah mengatakan ini? Dalam keadaan lapar, dalam keadaan sulit, dikepung musuh, dalam keadaan takut. Tapi Rasulullah punya jiwa yang besar. Ya inilah namanya yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ini kalau orang biasa akan mengatakan ini gila orang ini. Oh, dalam keadaan lapar makan aja tidak ada, dikepung musuh, kok dia bilang mau menguasai Syam, menguasai Persia, menguasai Yaman. Ini orang gila ini. Tapi jiwa, kalau sudah iman bicara mantap. Mantap. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Islam ini pasti menguasai dunia. Ini kita jangan pernah ragu sedikit pun. Islam pasti menguasai dunia. Orang suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, Islam pasti menguasai dunia. Perkotaan, pedesaan Islam masuk semuanya. Jangan khawatir, tinggal tunggu-tunggu saatnya. Sekarang dalam keadaan sulit seperti ini, ini seperti ibaratnya kita lagi minum obat, sakit minum obat, minum jamu pahit. Sebentar lagi insya Allah kita akan sembuh. Contohnya ini saja. Dalam keadaan sulit Rasulullah jamin Syam di tangan, Yaman di tangan, persi di tangan. Ini negara-negara adidaya ini. Zaman dulu negara adidaya. Bahkan juga kita jangan pernah melupakan surat Surat Al-Furqan ayat 1. Surat Makiyah turun di Mekah tapi jelas-jelas mengatakan Islam menguasai seluruh dunia. Kemudian setelah itu berangkatlah orang-orang Quraisy, mereka berangkat dengan pasukan yang sangat banyak dan senjata yang lengkap. Mula-mula Quraisy keluar dengan membawa 4000 pasukan dengan 300 pasukan berkuda dan seribu onta. Senjata lengkap. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan, tokoh kafir Quraisy, masih belum masuk Islam dan yang membawa benderanya namanya Utsman bin Tolha bin Abi Tolha Al-Abdari berangkat. Kemudian dari suku Ghatfan bersama rombongannya dari ahli Najd, penduduk Najd keluar 6000. 6000 dengan 4 ribu, 10 ribu. Ini kalau semuanya langsung nyerang Madinah, habis Madinah. Habis Madinah. Mungkin 10 ribu lebih banyak daripada jumlah penduduk Madinah saat itu. Tapi subhanallah, dikepung Madinah ya, dikepung, dikelilingi oleh mereka dan keadaan benar-benar mencekam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 22 dan ayat-ayat setelahnya. Allah mengatakan di ayat sebelumnya dulu ayat nomor 10 kata Allah idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dununa." hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida Al-Ahzab ayat nomor 10 dan 11 yaitu ketika mereka golongan musuh datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan. Siapa enggak takut? Waduh. Gemetar ini luar biasa lihat orang segini banyak dari atas dari bawah semuanya datang. Takut sampai-sampai diibaratkan oleh Allah hati sudah menyesak sampai ke tenggorokan. Sesak sudah. Luar biasa. Dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Ini kalau orang munafik sudah goncang, suudan kepada Allah dan terbukti memang. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat dahsyat. Inilah ujian Allah. Kita iman atau tidak. Ternyata orang-orang beriman Masya Allah Orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, orang-orang beriman hanya mengatakan di ayat nomor 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Subhanallah. Ini orang beriman. Ya. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Orang mukmin ketika lihat pasukan musuh banyak, bukan tambah takut. Inilah janji Allah. Inilah janji Rasulullah. Inilah kemenangan Islam. Inilah kehancuran mereka. Subhanallah. Tambah yakin, tambah mantap karena iman. Orang munafik kebalikannya. Orang munafik diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat nomor 12. Kata orang munafik, ya-, wa idza walladzina fi qulubihim marad ma wa'ad ma Allah wa rasuluhu illa ghurura." Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Waduh, kita dibohongi sama Muhammad ini. Katanya kita bakal menang, katanya kita bakal berkuasa. Lah buktinya kita dikepung oleh musuh sekarang ini. Kita dibohongi Allah, kita dibohongi Rasulullah. Subhanallah. Luar biasa. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu berikutnya nanti masih ada kisah-kisah yang sangat menarik termasuk duel antara sahabat Ali dengan Amr bin Abdiwud duel Amr bin Wud ini orang yang luar biasa agak perkasa tapi dibantai oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kajian sirah ini menambah semangat kita dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh mereka Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajarannya lahir batin. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi minum dari al-haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dimasukkan syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.